Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai beberapa perkara yang seseorang terkadang mendapatkan udzur di antaranya adalah al-jahl kita lanjutkan halaman 74 itu bagian bawah. Wa huna mas'alatun, di sini ada permasalahan. Lau kana al-jahlu fi amrin yakunu riddah wa kufran ma'al ilm. Sekarang kalau seandainya kebodohan itu pada suatu perkara yang perkara itu bisa membuat dia itu murtad atau terjatuh dalam kekufuran. Bersamaan dia punya ilmunya itu loh. Kami tahu itu loh. Misal an yakuna ami, contohnya orang awam Qad 'asha baina qaumin yad'una al-amwat. Dia tinggal di tengah-tengah kaum yang mereka itu apa? Menyembah kuburan atau mereka berdoa kepada para mayit. Paham ya? Orang awam tinggal di tengah-tengah yang kaum tersebut apa mereka orang-orang yang suka berdoa kepada kuburan, kepada para mayit. Walam yubayyin lahu ahadun anna hadza minasyirk. Tapi enggak ada seorang pun yang menjelaskan kepada orang tadi bahwasanya ini adalah kesyirikan. Paham ya? Jadi orang awam ini tinggal di tengah-tengah kampung yang penduduk kampung itu kebanyakannya apa? berdoa kepada para mayit. Enggak ada seorang pun yang menyampaikan kepada orang awam tadi itu ini syirik, belum ada. apa maksudnya ya? Ewa. ya dia lebih Islam, tapi orang ini juga agamanya Islam. Wa yaqulu innahu muslim dan dia mengatakan aku muslim. Fahal yu'dar bidu'aihi ghairullah? Apakah dia dikasih udzur ketika dia berdoa kepada selain Allah? Paham belum ini? Orang awam tinggal di kampung yang penduduk kampungnya itu kebanyakannya berdoa kepada para mayit. Belum ada seorang pun yang ngasih kabar kepada orang awam tadi. Ini syirik. Belum ada yang ngomong kayak gitu. Nah, orang awam ini dia yang agamanya Islam, agamanya Islam ngaku muslim. Nah, ketika dia berdoa kepada selain Allah dikasih udzur enggak? Keadaan seperti itu. Kita lihat al-jawab na'am. Jawabannya iya. Kenapa kalau dikasih udzur? Karena belum ada yang mengkabarkan ke dia itu loh taunya itu ya boleh gitu taunya orang awam ini sehingga dia dapat udur na'am yu'dar kata beliau iya dikasih udur li'an anha rajul qad 'asha hadil hal karena orang ini hidup di atas keadaan yang seperti ini walam yubayyin lahu ahadun anna hadza syirk dan enggak ada seorang pun yang menjelaskan kepada dia bahwasanya ini adalah kesyirikan mungkin terjadi yang seperti ini bahwa ya'taqidu anna hadza minal wasail wa laysa minal maqasid dan orang ini orang awam ini meyakini bahwasannya menyeru atau berdoa kepada para mayat tadi itu sekedar wasail, wasilah perantara-perantara. Bukan maqasid, bukan tujuan. Paham ya? Jadi meyakini ini cuma perantara bukan tujuan. Yakni yaqtaqidu anna hadzal mayyita wasilatun lahu ila Allah azza wa jalla. Dia meyakini bahwasannya mayit orang yang meninggal ini sebagai wasilah perantara untuknya agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu yuqarribuhu ilaih yaitu sebagai perantara agar bisa mendekatan dirinya kepada Allah taala. Fanaqul kita katakan hada layak yakfur Orang seperti ini enggak kafir. Li'annahu muntasibun ilal Islam karena dia masih menisbahkan diri kepada Islam. Illa idza du'iya ila din al-haq fahtajja bi anna hunaka ulama a'lam bi hadza wa lam yaqulu bi hadzal amr. Kecuali kalau orang tadi itu sudah diseru diajak untuk kepada agama yang benar. Eh, kemudian dia dia apa malah berhujjah dengan nama Berhujjah berdalilkan membantah bahwasanya di sana ada ulama yang lebih tahu. Nah, nah, barakallahu dengan permasalahan ini dan mereka pun tidak mengatakan nah barakallahu fikum seperti ini dilarang. Paham belum? Ini berarti kecualikan, kecuali kalau orang tadi itu nah barakallahu fikum berhujjah. Eh, kecuali orang tadi itu berhujjah bahwasanya di sana ada ulama Oh, yang lebih tahu tentang masalah ini, tapi mereka diam kok. Oh, iya. Jadi dia hujah. Dia juga diam kok, maksudnya enggak bahas masalah ini. Fa inna hadza qad qamat al hujah. Seperti ini berarti sudah tegak hujah itu loh. Paham ya? Karena dia sudah berani menentang. Berani menentang, bantah, nolak, bangkang gitu loh. Berarti sudah tegak hujah pada pada orang tersebut. Wa huwa mislul ladzina wa huwa matlul wa huwa mislul ladzina qalu yang mana orang tersebut seperti orang-orang yang mengatakan inna wajadna abaana ala ummah ini. Seperti orang-orang yang taklid dengan apa mbah-mbah orang-orang terdahulu. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami dahulu itu ala ummah di atas suatu agama, suatu anutan, ajaran, keyakinan. Paham ya? Jadi umat di sini artinya adalah ad-din, itu agama atau semacam apa? Nam panutan atau semacam ajaran. Paham ya? Nah, jadi mereka dalilnya itu. Dulu bapak-bapak kami seperti ini, mbah-mbah kami dahulu seperti ini. Nah, itu. Allah musta'an. Fa haula'i lam yu'dzaru fal wajib an an yab'ats. Maka mereka-mereka ini sudah enggak dikasih udzur, maka yang wajib hendaknya apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum dia mencari. Ya seperti itu. Syahidnya selama dia itu benar-benar bodoh dalam keadaan enggak tahu sama sekali maka dikasih udzur. Tapi kalau bodohnya bagaimana kemarin yang enggak dikasih udzur, Bodoh yang dia itu memang nggak mau menghilangkan kebodohan dari dirinya. ngayel, nolak, bantah, meremehkan, menganggap enteng, ram yang nggak mau belajar, itu bodoh yang nggak dikasih utuh. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Amma idza kana la yantasib ilal Islam wa lam ya'rif 'anil Islam syai'an mislu man yakununa fi ghabatil al afriqiya atau fi majahil atau aw ma asbadhalik. Ayo perhatikan. Adapun orang yang tidak menisbahkan kepada Islam dan dia juga nggak tahu apa itu agama Islam, sedikit sedikit pun nggak tahu dia. Seperti orang-orang yang tinggal di apa? Nah di Rabat yaitu hutan-hutan Afrika. Itu kata hutan, pelosok hutan. Paham ya? Suku-suku apa itu namanya? Suku apa itu namanya? suku Suku lah gitu yang yang misalnya yang tinggal di tengah-tengah hutan itu. Yang terkadang makan manusia juga. Sebagian itu ya. Nah, barakallahu fikum itu enggak tahu apa-apa. Islam juga nggak tahu apa itu Islam, mereka juga mungkin nggak ada agama juga yang nggak tahu ya. Au majahil Asia. Au majahil itu orang-orang bodoh yang tinggal di Asia. Paham ya maksudnya ya orang-orang nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Au ma'asbah atau yang semisal itu. Fa inna naqul, perhatikan itu ya. Maksudnya nah, kita katakan inna amrahu ilallah. Sesungguhnya urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu, dia pun juga enggak tahu. La nahkum lahu bi Islam wala bi kufrin. Kita enggak bisa menghukum dia kafir atau muslim. Karena tengah hutan kan? Di tengah hutan nggak ada alat telekomunikasi eh, untuk berkomunikasi nggak ada, alat-alatnya belum sampai ke sana, sinyal pun nggak ada juga, mungkin pakaiannya pun masih separuh ya nggak? Biasanya seperti itu kan? Nah, seperti itu kita nggak bisa menghukumi kafir, juga nggak bisa menghukumi, menghukumi apa muslim itu loh. Eh, tidak bisa dihukumi dengan Islam, tidak bisa tidak bisa juga dihukumi dengan apa kekufuran. Lakinnana la nulhiquhu bil muslimin. Tapi kita juga tidak mengikutkan dia itu bersama kaum muslimin bitaghsil wat takfin was salah was salat alaih wa daf'nihi wa al muslimin kita pun juga tidak bisa mengikutkan orang tadi itu contohnya ah, ada orang dia pelarian pelarian dia tinggal di eh, hutan Afrika misalnya, lari dia lari keluar masuk kota meninggal dunia mati orangnya nah posisinya seperti itu nggak tahu agamanya bagaimana kemudian juga muslim atau bukan nah itu kata beliau kita nggak bisa mengikutkan dia bersama kaum muslimin memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengkuburkan bersama kaum muslimin, enggak bisa. Karena posisinya apa? Keadaannya apa? Belum jelas tadi itu. Li'annahu lam yakun <clears throat> mu'taniqan lil Islam. Karena dia eh, barakallahu fikum belum apa? Belum ada ikatan atau belum juga menganut agama Islam atau bahkan apa? bahkan tidak menisbahkan diri kepada Islam juga. Wala muntasliban ilaih, tidak juga menisbahkan. Fa nu'tihi ahkamal kufar alladzina 'asha fihim fid Maka kita berikan kepada orang-orang yang belum jelas tadi itu hukum-hukum orang kafir yang mereka hidup di dunia ini. Maksudnya enggak disolatkan, ya, dikafani, maksudnya seperti itu enggak bisa diikutkan sama kaum muslimin. Amma fil akhirah fa amruhu ilallah. Adapun di akhirat, nah maka perkaranya apa? Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dikubur enggak tapi? Dikubur. Tujuannya apa? agar tidak tersebar kemana-mana bangkainya itu aja. Wa illa diperlakukan enggak seperti kaum muslimin. Nah, seperti itu. Wa hadha huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang kuat. Eh, anna ashabul fatrah, ingat-ingat ashabul fatrah, wa man lam tablughum ad-da'wah, bahwasanya orang-orang ashabul fatrah, ashabul fatrah itu apa sih? Yaitu orang yang kosong di masa-masanya itu kenabian. Jadi enggak ada nabi diutus itu enggak ada. Ashabul fatrah namanya. Paham ya? Nah, ashabul fatrah itu orang-orang yang nah barakallahu fiikum hidup di tengah-tengah zaman yang di situ enggak ada kenabian. Paham ya? Jadi kemungkinan besar mereka itu enggak tahu itu, enggak tahu syariat. Ayo. Wa man lam ya-, wa man lam tablughum da'wah dan orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah, qulu fihim kita katakan kepada mereka Allahu a'lam. Allah taala lebih tahu. Fa yufarraq baina syakhsin yadinu bil Islam wa yaqulu innahu muslim wa baina syakhsin 'asha fi ummatin kafirah wa la ya'rif 'anil Islam syai'an. Maka hendaknya dibedakan antara orang yang dia itu beragama Islam dan dia mengatakan aku muslim. Antara orang yang hidup di tengah-tengah apa? umat kufar dan dia enggak tahu tentang agama Islam. Itu beda berarti ya, beda keadaannya. Naam. Jadi dibedakan. Untuk ashabul fatrah tadi itu kita lihat masalatun ashabul fatrah wa man lam tablughum ad-da'wah hal naqulu fihim Allahu a'lam bima yasnauna law ammaru law ammaru atau law umiru kita lihat lagi ashabul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa di zaman yang tidak ada kenabian di situ dan orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah apakah kita katakan kepada mereka Allah a'lam Allah taala lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat law umiru kalau seandainya mereka di diberi umur yang panjang paham ya maksudnya nam dikasih apa pembebanan syariat gitu ya au a'lam bima yasnauna law fu yaumil qiyamah atau Allah taala lebih tahu dengan apa yang mereka diperbuat kelak ketika dibebankan dengan suatu beban di hari kiamat. Nah, maksudnya apa maksudnya itu Allah taala lebih tahu keadaan mereka kalau saat ditakdirkan itu bagaimana mereka. Maksudnya ditakdirkan adanya nabi di situ itu loh. Allah taala lebih tahu kan posisi ini kan asal fatrah nggak ada kenabian di situ, nggak ada rasul juga. Nah, Allah Taala lebih tahu kalau seandainya ada gitu loh. Paham belum? Dan Allah Taala lebih tahu kalau seandainya mereka dibebani syariat. Kalau kita kan nggak tahu. Nah, ini nanti masuknya dalam kategori apa? Biasanya para ulama telah menyebutkan seperti anak-anak kecilnya orang muslimin. Anak-anak kecil orang muslimin yang meninggal sebelum dewasa bil ijma' sepakat surga. Paham ya? Nah, anaknya orang-orang muslimin yang meninggal dunia sebelum dewasa ijma' mereka di surga. Nah, sekarang anak-anaknya orang kafir, anak-anaknya orang kafir yang meninggal sebelum dewasa di mana? Apakah diikutkan bapaknya karena kafir di neraka gitu? Atau bagaimana? Itu nanti masuk dalam imtihan diuji oleh Allah taala. Paham ya? Nah, para ulama menyebutnya antara ashabul fatrah ini. Ashabul fatrah, kemudian anak-anak kecil orang kafir yang meninggal sebelum dewasa, paham ya? Nah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah itu nanti masuknya apa? Diuji. Allah Taala nyuruh mereka masuk ke api. Kalau mau justru masuk surga. Paham ya? Seperti itu. Nah, menunjukkan taat gitu ya. Karena Allah Taala tahu tentang keadaan mereka kalau seandainya ditakdirkan lain gitu loh. Kita lihat Al-jawab jawabannya as-sani wal murad. Yang kedualah yang diinginkan. Maksudnya apa? Allah Taala lebih tahu kalau seandainya mereka dibebani nanti hari kiamat bagaimana? anna sahiha anna ahlal fatrah wa man mata min atfalil musyrikin ini yang ana sebutan tadi itu. Karena pendapat yang sahih ahlul fatrah, ingat-ingat ya, ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa atau zaman yang tidak ada kenabian situ. Paham ya? Ayo na'am, tidak ada nabi diutus di situ. Dan anak-anaknya orang-orang musyrikin yakunu amruhum fil akhirah ilallah. Perkara mereka nanti di akhirat urusannya kepada Allah taala. Paham ya? Urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anaknya orang muslim yang meninggal sebelum dewasa, di mana tempatnya? Surga bil Beda kan ya? Anak-anaknya orang muslim yang meninggal sebelum dewasa tempatnya di surga bil jama'. Tapi kalau anak-anaknya orang kafir, bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diikutkan bapaknya, diikutkan keluarganya. Kafir ya kafir neraka gitu loh. Nah, pendapat yang rajih yang ini nanti diuji. Kita lihat yukallifuhumullah taala bima syaa'a min taklif. Nanti Allah taala bebankan mereka, memberikan beban kepada mereka dengan apa-apa yang Allah taala kehendaki berupa pembebanan. fa'in ata'u fahum min ahli jannah, ya kan? Kalau seandainya mereka taat, maka mereka termasuk penduduk surga wa illa fahum min ahli nar. Jika mereka tidak taat, maka mereka termasuk penduduk neraka. Waqat warada fiha ahadits dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Tariqul Hijratain. Masya Allah, dan sungguh telah datang hadis-hadis mengenai hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Naam. Ikhwan fi din azza wa azakumullah berikutnya, mahu ya kesimpulannya ya, ashabul fatrah anak-anak kecil orang kafir yang meninggal sebelum dewasa itu nanti masuk dalam apa? diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Diuji dengan ujian Allah Taala bebankan dengan suatu beban, kalau taat masuk surga, kalau enggak taat masuk neraka. Adapun kalau anak-anaknya orang-orang muslimin yang meninggal sebelum dewasa, tempatnya di mana tadi Abdul Aziz? Surga bil ijma', enggak perlu diperselisihkan lagi. Fa in qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata kata beliau di sini, "Hada manqudun bi kauni taklif munqati'an bil maut." Ini masih kena kritikan, dikritik. Paham ya? Nah, pembahasan ini tadi dikritik, jawaban tadi dikritik. Kenapa? Dikarenakan keadaan pembebanan syariat itu mengkotian sudah terputus bil maut dengan kematian. Wa anna daral akhirah laisa fiha taklif. Sedangkan negeri akhirat enggak ada pembebanan syariat lagi. Antum faham atau tidak? Di akhirat ada enggak salat lagi? Salat, zakat, puasa ada enggak? Enggak ada lagi gitu loh. Nah, dibantah itu loh. Katanya tadi nanti di akhirat dikasih apa? dibebani Allah Taala dengan suatu beban, pembebanan, ya enggak? Kan pembebanan syariat itu udah udah terputus dengan apa? Matinya seseorang itu loh. Di akhirat enggak ada pembebanan itu loh. Paham belum? Ini sisi kritikannya. Faham ini sisi kritikannya, Ihsan? Ayo, kita lihat. Apa kata beliau? Fal jawab an qul jawabannya kita katakan man qala innal akhirah laisa fiha taklif. Eh? Nah barakallahu fiikum kita katakan siapa yang mengatakan bahwa di akhirat tidak ada pembebanan? Alaisa Allah taala qatqal, bukankah Allah taala telah mengatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un? Yaitu suatu hari yang Allah taala menyingkapkan betisnya. Kemudian mereka diajak, diseru, dipanggil untuk apa sujud? Fala yastati'un. Mereka tidak mampu sujud. Sujud pembebanan atau bukan? Pembebanan. Fahuna kullifu bisujud. Di sini mereka dibebankan untuk sujud. Walakinnahum lam yastati'u, tapi mereka enggak mampu sujud. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulunya mereka ketika diseru, diajak, diperintahkan sujud, mereka selamat, bisa gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kan enggak mampu ternyata di situ. Paham belum? Sujud termasuk pembebanan atau bukan? Pembebanan. Ini bantahnya. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila adamil 'udri bil jahl fi babi usulid din. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasanya tidak ada udur bagi orang yang bodoh dalam masalah apa? Masalah usul usuluddin, masalah dasar-dasar pokok agama. Paham ya? Enggak ada udur bil jahal dalam masalah apa? Perkara-perkara perkara-perkara pokok dalam agama. Wa qala seraya berkata innal musyrika la yu'dar jahlih. Orang musyrik itu enggak dikasih udur dengan kebodohannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi enggak ada udur. Walau kana muntasiban Islam walaupun dia menisbahkan diri kepada Islam. Aku muslim, ana seorang muslim misalkan. Itu enggak dikasih udzur. Nah, barakallahu fikum dengan kebodohan dia karena dia musyrik. Walau akhadna hadzal qaul, kalau seandainya kita mengambil ucapan atau pendapat ini, lakana katsirun minal muslimin al-yawm kuffaran, ya enggak? Kalau sekarang kita ngambil ucapan ini, niscaya orang-orang muslimin pada hari ini kebanyakannya kufar. Banyak enggak sekarang orang muslim yang KTP-nya toh? Banyak. KTP-nya Islam, Islam, Islam tapi buat syirik paginya ke kuburan, sore ke Mbah Kulan, malamnya Mbah Alan, paham ya? Nah, intinya apa? KTP-nya Islam gitu loh. Nah, sekarang kalau kita pakai kaidah ini enggak dikasih udur orang yang bodoh. Banyak orang kafir sekarang? Banyak. Di tengah-tengah kaum muslimin banyak orang kafir. KTP-nya Islam tapi perilakunya perilaku kafir itu loh. Kalau pakai kaidah ini, orang bodoh enggak dikasih udur gitu loh. Nah, lakin man kana qad alim, man kana qad Nah barakallahu fiikum qad alim akan tapi barang siapa yang sudah berilmu punya ilmunya au qad balaghahu atau telah sampai kepadanya ilmu an hadzal amal kufrun bahwasanya perbuatan ini perbuatan kekufuran walakinnahu asar ini perhatian baik ya tapi dia asar asar terus-menerus berbuat kekufuran sudah sampai ilmu kepadanya sudah sampai hujah kepadanya sudah sampai hujah kepadanya ini haram ini syirik ini kekufuran dia nekat gitu loh oh ya dia nekat nah nekat malah mengerjakan kekufuran tersebut. Wa qala inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Seraya berkata, sungguhnya kami telah menjumpai bapak-bapak kami dahulu. Itu di atas suatu syariat itu loh. Mengikuti mbah-mbahnya, nenek moyangnya yang diikuti. Nah, kalau fikum. Siapa nenek moyang itu? Siapa nenek moyang? Yang menurut mereka mbah-mbah mereka dahulu, anak juga kenal juga. Antum kenal antum? Enggak kenal juga. Yang jelas apa? Kata mereka seperti itu, ini peninggalan nenek moyang dahulu katanya. Mbah-mbah kami dahulu seperti ini. Kalau ada orang yang meninggal dunia, nanti setelahnya tahlilan misalkan. Ya, tujuh hari, tiga hari, ratusan, sewonan. Am ya? Setelah sewonan pasang kijing. Oh pasang kijing atau Batu nisan itu. Am ya? Sewonan udah seribu hari, datang kuburan, bareng-bareng. Ya, di situ nanti baca nggak tahu komat kabin baca apa Al-Fatihah itu. Setelah itu nanti baru wah, apa istilahnya ritual-ritual itu pasang kijing. Kijing itu kalau bahasa Indonesia batu nisan itu. Paham ya? Allahu musta'an. Kalau tanya, "Lah kenapa kok melakukan seperti ini? Mbah-mbah kami dahulu seperti ini." Nah itu. Berarti kebodohan yang seperti itu keadaannya sudah dikasih tahu ilmunya nekat, hadza la syakka fi kufrih. Yang seperti ini tidak dilakukan lagi kekufurannya. Cuman mengkafirkan per individu di depannya, bapak kafir, itu hati-hati. Cuman kita sudah yakin perbuatan tersebut perbuatan kekufuran harus kita yakini dulu. Paham belum? Karena akan menimbulkan fitnah yang besar nanti kalau antum langsung mengatakan bapak ini kafir, Pak. Hati-hati seperti itu ya. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya kayak apa nanti. Apakah taubat atau tidak? Paham ya? Cuman kita sudah yakin ini perbuatan kekufuran. Harus diyakini terlebih dahulu. Nah, Wala yumkin an naqula innahu laysa bikafir. Enggak mungkin kita katakan dia tidak kafir. Paham ya? Secara globalnya kita sudah meyakini dia itu kafir, cuman untuk memfonis di depannya gitu loh. Itu hati-hati. Karena posisinya kita juga nggak tahu akhir ayatnya bagaimana. Ya jelas perbuatan-perbuatan kekufuran, orangnya terjatuh dalam kekufuran. Allahul musta'an. Wa qauluhu. Fal ta'lami, itu ya kemarin sambungannya ya. Ayo, fal ta'lami halil makna fal ta'lami anna hadha mahalun nadar. Awil makna fal ta'lami ma yajibu hatta tasil ilal ilm. Makna di sini fal ta'lami Apakah makna di sini adalah apa? Fal ta'lami adalah bahwasanya ini tempat untuk ditinjau ulang atau maknanya adalah apa? ta'lami hendaknya mengetahui maksudnya adalah mengetahui apa mayajibu hatta mengetahui perkara-perkara yang wajib hatta tasila ilal ilm sampai nah hingga apa hingga sampai kepadanya ilmu yuhtamal ma'nayain dikemungkinkan memiliki dua makna dikemungkinkan memiliki dua makna as wasani wal aham yang kedua lebih penting ai madama anna hadza syai' ma'al nadhar Selama perkara ini masih perkara yang perlu dicek ulang lagi, fa mas'alah, fa haqqqiqil mas'alata hatta tasila fiha, maka telitilah permasalahan itu hatta tasila sampai benar-benar apa? nama engkau itu sampai padanya ilal ilm pada ilmu wa tabayyan lakal amr dan nampak padamu eh, barakallahu fikum permasalahannya. Paham belum? Selama ini perkara yang perlu dicek ulang, diteliti lagi, maka apa? Fahakik al-mas'alata. Maka telitilah permasalahan itu sehingga sampai ilmu itu kepadamu dan nampak padamu perkaranya. Paham belum? Jangan bermudah-mudahan karena orang-orang yang enggak suka alusunah itu menuduh alusunah dikenal dengan apa? takfirion, Suka mengkafirkan katanya. Allah musta'an. Jangan sampai seperti itu ya. sunnah sangat berhati-hati di dalam masalah tabdi', tafsik, takfir. Mereka punya apa? Punya prosedur, punya aturan Paham ya? Punya aturan, ada mawaniknya, ada surutnya. Surutnya dilihat dulu. Apakah surut-surutnya sudah terpenuhi? Mawaniknya dilihat nabi ada enggak penghalang-penghalangnya? Paham belum? Kalau ada penghalang-penghalangnya berarti enggak bisa kita hukumi walaupun surut-surutnya terpenuhi. Kalau surut-surutnya terpenuhi tapi ada penghalangnya juga enggak bisa dihukumi. Jadi kapan bisa dihukumi hadri berarti? Eh, kapan bisa dihukum berarti? ketika terpenuhi syaratnya dan hilang apa mawaniknya faham soalnya ya ayo na'am barakallahu fiikum perhatikan baik-baik berikutnya wa qala al-mu'allif asbahullah wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu 'inda al-hajati wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu 'inda al-hajati maksudnya setiap perkara yang diharamkan dilarang ketika darurat yubah diperbolehkan Paham belum? Eh, na'am. Sudah kita lewati dalam qawaidul fikhiyah. Siapa yang ingat? Hmm? Yang mirip dengan ini. Setiap perkara yang dilarang, eh, ketika darurat boleh. Naam, walaysa wajibun bil iqtidari, wala muharramun ma'tirari. Syahidnya wala muharramun ma'tirari. Tidak ada perkara yang diharamkan ketika darurat. Paham ya? Naam, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajahu darurah. Setiap perkara yang diharamkan kalau sudah bersama darurat, maka boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Setelah enggak darurat, enggak boleh dikonsumsi lagi. Faham maksudnya? Contohnya apa? Contohnya kemarin bangkai. Darurat terpaksa harus makan bangkai. Setelah makan sedikit kok sudah pulih kembali, sehat kembali, bugar kembali badannya, enggak boleh nambah gitu loh. Sampai datang darurat lagi. Nah, kalau sanggup boleh enggak sanggup? Wah, ini khawatir nanti di depan sana terputus lagi perjalanannya, enggak ada makanan. Ah, dia makan bangkai sedikit sudah pulih kembali kesehatannya. Paham ya? Akhirnya apa? Boleh enggak wahana persiapan lah bahwa satu potong dua potong nanti perjalanan ke depan nanti biar biar apa istilahnya nanti kalau terpaksa dimakan lagi boleh nggak? Kemarin boleh nggak kemarin? Boleh boleh saja selama itu nggak antum makan, selama nggak antum makan sampai darurat lagi. Nah seperti ini kena seperti ini mungkin nggak terjadi darurat ini mungkin nggak terjadi. Mungkin oleh karena itu para ulama membahas itu karena mungkin terjadi. Sekarang mungkin kita enak-enak saja santai-santai tenang makanan banyak, supermarket juga ada, Indomaret, Alfamart. Mungkin suatu ketika darurat itu tahu gitu loh. Bangke itu halal gitu loh kalau darurat. Faham atau enggak Siap insyaallah ya. Ayo nam. Kita lihat sini. Ayo, kita lihat ini apa kata beliau. Wal makruhu, kalau makruh, eh makruh indal hajah ketika dibutuhkan boleh. Paham ya? suatu perkara yang makruh ketika dibutuhkan itu boleh dikonsumsi. Nah kalau nggak dibutuhkan ya asalnya tinggalkan. Paham belum? Seperti antum makan bawang putih mentah. Eh, makan bawang bombay, berambang itu, yang bombay yang besar itu atau bawang merah, paham ya? Posisi antum nggak ada sakit wala syai. Kan makro hukumnya kalau antum masuk masjid. Ya enggak? Tapi ketika dibutuhkan posisinya antum berobat. Paham ya? karena ada hajah ini maka diperbolehkan atau mengkonsumsi. Faham? Nah, oleh karena itu para ulama menyarankan kalau tidak mengharuskan mentah dimasak terlebih dahulu karena kalau dimasak hilang baunya. Faham belum? Lain loh bawang putih ketika digoreng matang itu dengan yang masih mentah, baunya semerbak yang mana? Yang masih mentah. Faham ya? Nah, tapi kalau dari goreng kan dah hilang baunya. Nah, di sana di Arab sana ada yang namanya tumbuhan bentuknya kayak seledri atau seledri antum eh, daun sop itu ya seledri itu itu nanti kalau antum makan hilang semua baunya bak tunis namanya nah, nah nanti kalau antum ke Arab bisa nyari itu nah barakallahu fikum kita lihat sini qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qauluhu kullu mamnu'in mubtada kullu mamnu'in mubtada wa jumlatu yubah jumlah yubah jumlah fi'liyah khabar mubtada fi mal raf'in walid darurah muta'alliqun bi yubah Naam. Ucapan darurah jar majrur situ punya keterkaitan dengan apa yubah. Paham ya? Fa kullu mamnu'in yubahu lid darurah gitu loh. Paham ya? Seakan-akan gitu ya. Nah, wa kullu mamnu'in yubahu lid darurah seakan-akan kayak gitu. Fa in qala qailun, sekarang kalau ada orang yang berkata, kalau ada orang yang nah berkata, nah barakallahu fikum, apa? Kalau ada orang yang berkata, Limadza ja'atul fa muqtarinatun, muqtarinatan bil khabar. Sekarang kenapa datang fa? Antum lihat itu, ada fa-nya enggak itu punya antum bisa? Ada fa ada fa-nya enggak itu punya antum? Eh? Kalau enggak ada salah cetak itu ada fa-nya punya antum. Ada fa-nya enggak itu? Ewa, valid darurah itu. Nah, kena ada pertanyaan di sini, Lima limadza kenapa ja'atil fa muqtarinatan bil khabar? Kenapa datang fa di situ dalam keadaan disambung, bersambung dengan khabar? Kan dipertanyakan, fa apa gitu loh. Nah, falid darurah yubahu qulna kita katakan li'anal mutada'a lama asbaha syarat. Dikarenakan mutada itu ketika menyerupai syarat fil umum dalam sisi makna umumnya. Nah, barakallahu fikum hasuna an tartabita bi khabarihi. Maka baiknya kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum Turtabat ya berarti ya. Turtabat itu ya. Anturtabata bi khabari. Maka alangkah bagusnya kalau seandainya diikat dengan khobarnya, Dengan apa? Dengan fa. Eh, diikat dengan fa. Karena apa? Mirip mirip dengan syarat itu loh. Wa kullu mamnu'in, eh, setiap perkara yang dilarang, ya enggak? Seakan-akan syarat. Nah, mirip dengan syarat maknanya umum kan? Semua perkara yang dilarang, nah falid darurah yubahu. Ewa, kita lihat sini. Kata beliau, "Wa nadhiru hadza qauluhum fil misalil ma'ruf." Dan yang semisal dengan ini adalah ucapan mereka dalam contoh yang sudah ma'ruf, apa itu? Alladzi ya'tini falahu dirham. Ini. Alladzi ya'tini falahu dirham. Orang yang mau datang kepadaku, dia berhak mendapatkan dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari apa, Husain? Hmm? Perak. Kalau dinar mata uang terbuat dari apa? Antum? Mas. Ayo kita lihat di sini. Kata beliau, di mutada wa jumlah falahu dirham khabar mutada ma'ruf. Naam. Wa Hasuna atau Hasanun? Hasuna ya kelihatannya ya. Ya kan? Eh? Hasuna kan? Eh? Ya. Nah, wa hasuna an yartabit al khobar bil fa. Dan di sini bagus kalau seandainya apa khobar itu terikat dengan fa. al mubtada huwa wa al mubtada wa huwa alladhi ismu mausulin. Karena itu isim mausul yushbih syarat yang serupa dengan syarat fil umum dalam makna umum. Paham ya? Maksudnya dia memiliki makna yang umum seperti syarat gitu ya. Nah, alladhi ya'tini siapapun orangnya. Eh? Alladhi ya'tini siapapun orangnya datang kepadaku. Siapa orangnya ini? Khusus atau umum? Isa? Umum siapa saja datang kepadaku maka dia berhak mendapatkan apa? dirham. Kan itu. Wa hadhil qa'idatu minal qawa'id al-fiqhiyyah al-usuliyyah allati dalla 'alaiha syara'. Kaidah ini merupakan kaidah-kaidah fikih dan juga usul nam yang telah ditunjukkan padanya syariat. Syariat telah menunjukkan hal tersebut. Kullu syai'in mamnu'un fa innahu yahil. Nah, fa innahu yahil lid-darurah. Maka segala sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, maka sesungguhnya dia nanti akan halal ketika darurat. Dalilu hadza qaulullah ta'ala Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi suratul Maidah hurrimat 'alaikumul maitatu waddam waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan seluruh apa-apa yang disembelih. Nah, barakallahu fikum. Nam untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaliqah dan hewan yang mati dalam keadaan tercekik Iya enggak? Tersekik. Jadi kalau antum misalkan bunuh hewan walaupun bismillah, eh, ada sapi itu, antum seki, bismillah gitu. Mati sapinya. Halal atau haram? Bismillah padahal. Haram karena bukan disembelih dengan cara yang syar'i gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. yang contoh yang lain. Antum mau istilahnya mau makan-makan daging kambing lah. Ya, kambing dari persiapan situ masih hidup. Antum enggak nyembelih tapi malah dibunuh dengan cara cekik pakai ini ya, pakai apa yang ini? Tangan. Bismillah itu. Langsung apa? Meninggal dunia kambingnya. Paham ya? Halal atau haram? Alhamdulillah. Eh? Halal atau haram? Sudah baca bismillah padahal. Haram atau halal? Tetap haram ya karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i ya, itu. Nah. Kita lihat sini. Eh, apa? Wal mauqudah, wal mauqudah. Mauqudah itu berarti apa kan? Siapa ya, kan? Kan kalau munkhaniqah tadi kan cekik. Kalau mau kudah makan berarti? Apa? Jatuh. Paham ya? Jadi antum ngejar-ngejar sapi mau disembelih mas sapinya jatuh. Jatuh tiba-tiba sapinya ter terserang penyakit jantung itu langsung mati. Paham ya? Jatuh misalnya jatuh ini satu mati itu loh. Itu enggak halal itu. Haram bangkai itu. Nah, Kemudian wal mutaraddiyatu. dia apa? dia apa? Dipukul. Iya enggak? Dipukul kan? Jadi antum saking bingungnya bagaimana nih kambingnya sembelih pak susah sekali antum ambil palu atau bodem bismillah gitu. Langsung sekali pukul meninggal dunia sapinya atau kambingnya dari itu. Halal atau haram? Haram bangkai. Ewa. Wan natihah, apa natihah? Natihaba apa? Eh? Apa? Apa tadi? Handuk. <laughs> Nah, tanduk. Paham ya? Nah, tanduk ya. jadi misalkan barakallahu fikum telahi kambing itu ya, tanduk tanduan kemudian mati di situ. Haram juga. Paham ya? Naam, kita lihat. Wa ma'akala sabu'u dan juga hewan dan juga apa? Nah barakallahu fikum yang dimakan oleh binatang buas. Illa madzakaitum kecuali yang kalian sembelih. Wa madzubiha 'alan nusub dan juga yang diharamkan adalah yang sembelih. Nah barakallahu fikum atas apa berhala. Wa antas taksimu bil azlam dan juga kalian apa bersumpah dengan berhala. Maksudnya apa? Dipersembahkan untuk berhala itu semuanya haram. Dzalikum fiskun itu semuanya adalah amalan perbuatan kefasikan haram. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Faman ittara ini. Faman turra fi mahmasatin ay fi maja'atin. Barang siapa yang terpaksa dalam keadaan lapar itu loh. Lapar terpaksa enggak ada makanan lain. Paham ya? Lapar terpaksa tidak ada makanan yang lain, adanya bangkai adanya bangkai. Minum pun nggak ada air minum, adanya darah. Terpaksa berarti itu halal nggak berarti? Kalau sudah terpaksa halal, keadaannya sudah lain. Ghaira mutajanifin lil ism. Dalam keadaan tidak tidak menyengaja atau tidak melampaui batasannya. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qala fi ayatin ukhra, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi Kalau dia terpaksa tidak berlebihan, tidak pula melampaui batasannya, maka tidak ada dosa bagi dia. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Contohnya apa? Tidak berlebihan itu. Antum ketika terpaksa itu ada bangkai di situ. Baru makan satu potong saja sudah kenyang. Sudah bisa jalan lagi. Nah, antum mau nambah lagi itu enggak boleh, nambah lagi enggak boleh. Nunggu dulu sampai nanti kalau darurat lagi. Paham ya? Nah, karena sudah kita lewati kemarin kan bangkai itu kalau enggak darurat itu bahaya Bahaya kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Bangkai itu ketika nggak darurat itu bahaya. Buktinya diharamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah darurat, bahaya-bahaya tadi itu Allah Subhanahu wa taala luluhkan Allah taala hilangkan sehingga menjadi halal. Paham belum? Nah, bangkai apa tahu bangkai kan? Bangkai sudah banyak apa istilahnya itu? Hewan-hewan di dalamnya itu ngeri intinya. Itu kalau antum posisi nggak darurat, haram atau enggak? Haram enggak? haram bahaya juga di situ. Nah, tapi kalau darurat Allah taala halalkan. Dan Allah taala tidaklah menghalalkan sesuatu yang apa? Yang mendatangkan nah kecuali sesuatu yang mendatangkan mendatangkan manfaat. Jadi ada manfaat di situ udah halal itu loh kalau dari halal karena terpaksa dari itu. Naam. Nah, ambil dikit lagi kata beliau sini Wa qala ta'ala fi ayatin amat a'amah a'am mimma dzakarna dan Allah Taala berfirman dan dalam ayat yang umum lebih umum daripada yang kami sebutkan waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa maturirtum ilaihi dan sungguh Allah Taala telah merinci untuk kalian perkara-perkara yang telah diharamkan atas kalian kecuali yang kalian itu terpaksa kecuali kalau kalian apa terpaksa fal mamnu' yubahu lid-darurah maka perkara yang dilarang itu diperbolehkan karena apa karena darurat walakin bisyartain ini penting ini dua syarat ini Nah, perkara yang nah barakallahu fikum dilarang itu, perkara yang dilarang itu diperbolehkan dengan dua syarat. asatul awal, syarat yang pertama, nah barakallahu fikum an ila hadzal muharram bi'aini. Kita benar-benar terpaksa ya, kepada benda yang diharamkan terhadapnya ini. Terpaksa kita. Di makna anna najidu alla najida syai'an yadfa'u ad-darurah illa hadzal syai' al-muharram. Ini penting ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kita tidak menjumpai sesuatu yang bisa menghilangkan darurat ini kecuali sesuatu yang haram ini. Nah kalau menjumpai sesuatu yang lain bagaimana Isa? Sekarang contohnya itu darurat ini, darurat sekali tidak ada makanan, paham ya? Kecuali bangkai dan satu bungkus Indomie misalkan. Paham ya? Nah, itu milih yang mana? Karena menjumpai sesuatu yang lain itu loh. Antum milih bangkai yang keliru di situ. Paham ya? Karena masih ada Indomie di situ. Paham ya? Itu contohnya aja. Jadi kalau ada sesuatu yang lain, walaupun darurat, ambil sesuatu yang lain ini. Kan halal Indomie. Eh, wa na'am. Fa in wujid fa in wad Fa in wajada siwahu fa innahu la yahil. Kalau seandainya dia menjumpai yang lainnya selain bangkai atau selain sesuatu yang diharamkan ini, maka enggak halal bagi dia. Paham belum? Nah, contohnya antum, alhamdulillah. Lagi misalkan antum lagi nyari kayu di hutan lah taruhlah Paham ya? Tiba-tiba tersesat tengah hutan. Contoh aja nih ya. Kemudian di situ enggak ada makanan sama sekali. Paham ya? Kecuali antum nemu bangkai, ternyata antum ingat di kantong antum itu ada burger. Paham ya? Yang mungkin bawa ketika sebelum masuk ke hutan ya. Wah, milih yang mana kira-kira seperti itu? Milih mana antum? Milih bangkainya atau burgernya? Nah, ya, burgernya jelas. Karena enggak boleh itu antum milih bangkainya karena ada sesuatu yang lain. Ingat-ingat ya sesuatu yang lain tadi itu. Ewa, kita lihat sini. Walau dafa'atud darurah bihi walaupun kalau seandainya makan bangkai pun hilang daruratnya, tapi kan burger ada, ngapain milih bangkai? Ya enggak? Selama masih ada yang lain, yang lainnya yang dimanfaatkan. Ini berarti posisinya syarat pertama penting ya. Syarat yang pertama ini kalau benar-benar enggak menjumpai sesuatu yang lain kecuali bangkai tersebut, maka makanlah bangkai tadi. Tapi kalau ada sesuatu yang lain, berarti mana yang dimakan? Yusuf? Yang lain, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang lain ini pun syaratnya apa? Bisa menghilangkan darurat. Nah, kalau ada sesuatu yang lain tapi nggak bisa menghilangkan darurat, mungkin nggak? Mungkin nggak? Sesuatu yang lain tapi nggak bisa menghilangkan daruratnya? Mungkin saja. Di situ ada bangkai, bangkai apa ya taruhlah bangkai, bangkai lah. Ada bangkai itu satu tong bangkai, kemudian ada satu satu bungkus apa? Satu bungkus kaca pecah di situ. Paham ya? Nah, milih mana antum? Milih bangkainya atau kaca pecah? Kata-kata pecah di kerasnya gitu. Itu darurat sekali ini kalau nggak makan mati ini meninggal dunia ini. Adanya membangkai sama kata pecah tadi itu. Ada sesuatu yang lain berarti kan? Milih yang mana antum? Bangkainya jelas, antum milih kata pecah tambah pecah nanti tenggorokannya. Paham ya? Maksudnya apa? Sesuatu yang lain kalau nggak bisa menghilangkan darurat tetap nggak boleh gitu loh. Jadi sesuatu yang lainnya harus bisa menghilangkan darurat. Antum pahami antum Abdullah? Ayo, harus paham ini ya, penting karena suatu ketika kita nggak tahu Nah, barakallahu fiikum. Syarat tsani syarat yang kedua antandafi'a ad-darurah bihi. Ini penting syaratnya. Enggak ada sesuatu yang lain, tapi sesuatu itu pun apa harus bisa menghilangkan darurat seperti bangkai, darah atau semisalnya itu kan bisa menghilangkan darurat. Fa in lam tandafi' darurah bihi, kalau seandainya sesuatu tersebut tidak bisa menghilangkan darurat juga, fa innahu yabqa 'ala tahrim berarti tetap kembali kepada hukum asal haram. Enggak mungkin kan di situ antum makan pecahan pecahan kaca tadi enggak mungkin kan? Bangkai juga enggak ada. Kemudian darah pun juga enggak ada, adanya satu kresek tapi isinya pecahan kaca tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, mohon salah ya. Nah, di situ kan enggak mungkin. Enggak mungkin itu antum makan pecahan kaca kan mungkin karena enggak bisa menghilangkan darurat. Wa in syakakna ala hal tandafi aula. Nah, sekarang kalau ragu. Sekarang antum ragu sekarang ini sesuatu ini bisa menghilangkan darurat atau enggak ya? Fa inna yabqa aidan at-tahrim kembali hukum asal haram. Wa dzalika li'anna irtikabal mahdzur mafsadatun mutayaqqanah. Dikarenakan yang namanya melakukan perbuatan yang diharamkan itu ada kerusakan yang pasti dan yakin. Wa intifa'ud darurah bihi mashkukun fi dan menghilangkan perkara darurat itu masih diragukan. Wala yantahik wala yantahik al-muharram al-mutayaqqan li amrin mashkuk fi dan jangan sampai dia hendak ya, dan hendaknya dia tidak melanggar sesuatu yang dipastikan haram dikarenakan perkara yang masih diragukan. Paham belum? Jadi antum harus yakin bisa enggak menghilangkan darurat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh contoh yang lain apa contohnya? Sama-sama bangkai tapi enggak bisa menghilangkan darurat. Eh? Apa contohnya? Antum, contohnya apa? Kalau bangkai sapi jelas, bangkai kambing jelas. Bangkai-bangkai yang besar-besar itu jelas. Ada nggak bangkai tapi nggak bisa menghilangkan darurat? Ya, nyamuk, semut, paham ya? Itu kan ada bangkai juga itu kan. Itu makan itu nggak nggak hilang darurat, paham ya? Jadi benar-benar apa? Kalau seperti itu keadaannya ya kembali ke hukum asal, nggak boleh gitu loh. Nah, karena nggak bisa menghilangkan darurat. Kita lihat sini. Wa min sama yakhtaliful hukum fi rajulin ja'i' lam yajib illa maitah. Oleh karena itu wa min sama wa min hunaka dari sanalah permasalahan ini muncullah perselisihan hukum mengenai orang yang kelaparan, orang yang lapar tidak menjumpai kecuali bangkai fahunanakul. Maka di sini kita katakan kul minal maitah, makanlah sebagian bangkai tersebut. Fa idza qala hada intihakul muharram lil muharram kalau seandainya ada yang mengatakan ini berarti dia telah melanggar perkara yang diharamkan kulna halal laka li darurah. Kita katakan halal bagimu karena darurat. Li'annahu laysa 'indaka ma taqulu siwa hadza. Karena enggak ada di sisimu yang akan kamu makan kecuali bangkai. Wa li'annaka idza akalta indafa'ta nam indafa' darurah bihi. Dikarenakan kalau kamu makan bangkai akan hilang daruratnya. Wa rajulun qila lahu adatuka yang orang yang dikatakan kepadanya, "Intana al khamr yashfika minal marad." Ini penting khamr. Nah, minuman keras ini ada yang dikatakan kepadanya, rojulun kilalahu ada orang dikatakan kepadanya, kalau kamu minum khamr, kamu itu akan sembuh penyakitmu. Eh? Penyakit flu, batukmu sembuh kalau minum khamr misalkan. Eh? Penyakit tenggorokanmu, amandelmu sembuh kalau minum khamr misalkan. Namanya ada orang ngomong kayak gitu. Kita lihat. Fahuna nakul di sini kita katakan la yahillu halal bagimu. Kenapa nggak halal? Karena masih banyak obat yang lainnya, paracetamol, Paham ya? Atau obat-obat yang lain, minyak zaitun misalkan. Paham ya? Jadi orang ini cuman ngomong kayak gitu, kalau kamu mau minum khamr sembuh penyakitmu, pilekmu sembuh, batukmu sembuh, amandelmu berkurang misalkan. Nah, kita katakan apa? La yahillu gak halal bagimu antan antatanawal khamr. gak halal bagimu untuk apa? Minum apa tadi? Minum khamr. Ayo Walau qila walaupun dikatakan padamu, innahu yashfik minal marat. Padahal khamr itu bisa menyembuhkan kamu dari sakit itu loh. Jadi kalau kamu minum khamr, itu akan sembuh penyakitmu. Paham ya? Hilang flu, batuk, ngantuk pun hilang juga. Paham ya? Katanya gitu ya. Kita katakan apa? Enggak halal bagimu. ada. Awalan di li'annahu la yatayaqqanu syifa. Karena nah yang pertama karena tidak bisa Naam diyakini atau belum yakin untuk menyembuhkan itu belum yakin. Fa innahu rubbama yashrabuhu wa la yabra' minal marad. Karena bisa jadi dia minum malah tambah mendem gitu loh. Eh, minum enggak sembuh sakitnya tapi tambah apa? Tambah oleng orangnya. Paham ya? Seperti itu. Paham maksudnya nih? Karena belum perkara yang belum diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Orang, ngomong. Eh, enggak ada ceritanya kan orang sakit flu minum khamar sembuh. Eh, pernah dengar ceritanya gitu enggak, Antum? Ya pernah. makanya jangan minum. Paham ya? Itu enggak haram hukumnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fai kata beliau, fa'inna nanaraka nara Naam minal mardha yatanawaluna adwiyah nafi'ah, tsumma la yantafi'una biha. Bayangkan ini. Karena sesungguhnya kita kita melihat banyak orang aja yang sakit. Nah, minal mardha, orang-orang yang sakit aja kebanyakan mereka mengkonsumsi obat-obat yang bermanfaat, itu pun apa? Tsumma la yantafi'una biha. Kemudian mereka tidak bisa mengambil manfaat dengannya. Obat padahal apalagi khamr itu loh. Paham ya? Paham maksudnya ya? Sudah beli bodrexin, Bodrexnya, ultraflu, eh? kemudian apa? Panadol, kemudian Oskadon, paham ya? Dah macam-macam dia konsumsi. Itu pun kadang orang enggak sembuh gitu loh. <laughs> Apalagi beli khamr gitu loh. Kita lihat sini. Nah, sanian yang kedua, anal maridha qad yabra biduni ilat. Ini penting ini. Terkadang orang sakit itu sembuh tanpa obat, bayangkan itu. Pernah jumpai enggak, Tom? Sakit sembuh tanpa obat. Dia sakit teman istirahat tidur aja. Nah, setelah bangun tidur sembuh dia. Masya Allah. Menunjukkan bahwasannya apa? Nah, Naam ala ya Allah karena tawakal kepada Allah taala. Tapi ingat ya, bukan berarti tawakal tanpa menempuh sebab. Kalau sakit biasa ya migrain misalkan atau sakit yang biasa dia tidur sembuh. Tapi kalau sakit butuh obat dia berobat. Nah, barakallahu fikum. Wa du'aihi rabbah dan doanya dia kepada Rabbnya. Sembuh dia tanpa berobat. Wa du'a naslah dan doanya manusia kepadanya. Wa ma'asbadalik. Hada min haitsu ta'lil. Ini ditinjau dari ta'lil yaitu ditinjau dari sebab. Eh, Ayo na'am fikum. Amma min haitsu dalil faqad jaa'a fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini penting. Adapun ditinjau dari sisi dalil bahwasanya enggak boleh berobat dan khamr karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah taala tidaklah menjadikan obat kalian itu dari Nah, barakallahu fikum perkara-perkara yang Allah telah haramkan atas kalian. Jadi obat itu semuanya yang Allah telah jadikan itu halal itu loh. Jadi kalau ada yang ngomong ini obat, ini obat padahal haram, jangan dikonsumsi. Fahadal hukmu ma'qulun illah. Hukum ini bisa dipahami illahnya. Li'anna Allah subhanahu lam yuharrimhu alaina illa li'annahu dar bina. Dikarenakan Allah Taala tidak mengharamkan kepada kita kecuali kalau sesuatu itu ada berbahaya. Paham belum? Bangkai kenapa diharamkan Abdul Aziz? Karena ber karena berbahaya. Paham ya? Setelah darurat diperbolehkan mengkonsumsi bangkai karena sudah dihilangkan apa? bahayanya. Paham belum Yusuf? Ayo enam. banyak yakunu muharram syifaan wa dawaan? Bagaimana sesuatu yang diharamkan kok menjadi obat gitu loh? Enggak mungkin. Walihada Nah, barakallahu fikum yuhram at-tadawi bil muharram. Oleh karena ini diharamkan berobat dengan apa? Dengan obat yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan. Paham ya? Nah, kalau kamu mau semangat, eh, biar enggak eh, ada rasa lelah ketika kerja, misalkan antum baru mengkonsumsi obat-obatan terlarang misalkan narkoba, narkotika, sabu-sabu katanya. Kita katakan sini enggak ada yang sesuatu yang diharamkan itu sebagai obat tambah berbahaya. Kama nassa alaihi ahlul ilm sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm, wala yuqal hada darurah, enggak ada istilah darurat. Ini darurat ini enggak ada obat lain ini. Eh, sudah mencoba apa saudara belum? Belum. Mencoba madu belum? Belum. Mencoba zaitun belum? Belum. Dia ngatakan darurat. Enggak ada obat lagi kecuali khamar, sat orang tua katanya. Allah musta'an hati-hati. Kita lihat sini. Kama yadunnu ba'dul amas sebagaimana yang disangka diduga oleh orang-orang awam. Lau qala qailun Nah, dikit lagi ya. Kalau seandainya ada orang berkata, insanun ghassa. Ada orang kehausannya. Paham ya? Ada semacam kehausan, rasa sakit di tenggorokannya. Walaysa indahu illa kub khamr. Dia enggak punya air kecuali segelas air apa? Segelas minuman keras. Paham ya? Istilah mereka kan ape, air putih katanya. Paham ya? Cap ortu orang tua katanya. Allah musta'an. Itu hati-hati itu. Nah, walaysa indahu illa kub khamr dia nggak ada air lagi kecuali segelas apa? Segelas minuman keras. Nah, hal yajuzu an yashrab hadzal kub lidaqil ghassah? Apakah diperbolehkan minum segelas air khamr ini untuk menghilangkan apa? penyakit haus yang ada di tenggorokan tadi itu? Al-jawab yajuz. Ini boleh ini. Eh, boleh. anna syartain wujida fihi karena dua syarat sudah dijumpai di situ. Apa? Dua syarat itu. Yang pertama, apa syarat yang pertama? Enggak ada yang lain kecuali segelas air minum khamr tadi itu. Syarat yang kedua, kalau yang namanya air itu biasanya kalau diminum menghilangkan apa? rasa haus walaupun khamr. Walaupun khamr. Berarti kan terpenuhi syaratnya kan? Kalau darurat seperti itu tafadhol, tapi kalau enggak darurat jangan nah barakallahu fikum pura-pura darurat. Fahuwa qad turra ila hadza bi'ainihi. Maka orang tersebut sudah terpaksa untuk mengkonsumsi air minum ini khamr ini seladatnya wa natayaqan zawalud darurah bihi dan kita yakin bisa hilang darurat itu dengan minum air tadi itu fanaqul israb al khamr kita katakan minumlah khamr walakin idza zalatil ghussah fakaffa an syarab ini tapi kalau sudah hilang rasa hausnya yang mengganjal di tenggorokan tadi itu eh, paham ya setelah minum maka tahanlah dia menahan untuk tidak minum lagi paham ya tahan dari minum tadi ditahan jangan minum lagi karena kalau minum lagi kenapa Abdul Aziz? Eh? Bisa apa? Bisa, mabuk. mabuk bisa bahaya. Kalau satu gelas mungkin belum, tapi kalau sudah bergelas-gelas itu sudah kan bahaya. Naam. Lau kau qailun kalau seandainya ada orang berkata rajulun rajulun wajada lahman madbuhan halalan wa lahman li hayawanin Allah musta'an Contohnya, ada orang yang menjumpai daging, daging yang disembelih halal, daging sapi, daging kambing eh, daging unta, daging gajah misalkan atau daging apa? Daging apa? faros, ya, daging kuda, halal atau enggak? Halal. Dan ada daging hewan bangkai. Fahallahu fahallahu na fahallahu akul mayit likaunihi muttaran lidzalika. Nah, sekarang apakah boleh dia makan bangkai? Dikarenakan dia terpaksa di situ. Al jawab laisa lahu enggak boleh. Lah kenapa enggak boleh? Li'anna darurat tandafi' bi ghairi. Karena darurat apa? darurat itu bisa dihilangkan dengan yang lainnya. Apa yang lainnya tadi? Lah daging sapi ada di situ. Daging sapi, daging kambing, daging kerbau di situ ada semuanya. Ada daging yang bangkai itu loh. Milih yang mana Abdurrahman? Eh, daging yang mana? Yang lain. Ayolah seperti itu kita lihat. Fala yahil maka enggak halal li adami tahaqquqi asyart awal karena enggak adanya apa? Karena belum terpenuhi syarat yang pertama. Yang terakhir, walau qala kalau seandainya ada yang mengatakan lagi, anak atsan, anak atsan, aku haus, walaysa indi ilaku kubul khamr. Aku haus, enggak ada di sisiku kecuali segelas air khamr. fahalnya yashrab? Apakah boleh dia minum? Al jawab la. Paham ya? Nah, ghissah tadi itu penyakit ya, semacam penyakit yang ada di tenggorokan. Paham ya? Nah, itu biasanya ya mungkin keseretan lah, keseretan atau keselak atau sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Kalau haus murni kita lihat Al-jawab la enggak boleh karena qala ulama anna la tandafi' bi darurah. Karena ya kalau cuma haus, sebabnya karena haus. Nah, barakallahu fikum itu enggak bisa tertolak, terhilangkan darurat itu dengan minum khamr. Bal la yazidhu ila atsha. Tapi kalau khamr itu kalau diminum, itu tidaklah menambahkan kecuali rasa haus lagi. Faedan la faedatan min tihaqil haram. Jika demikian berarti enggak ada faedahnya ketika dia melanggar perkara yang diharamkan li'annahu la tandafi' bi darurat karena tidak bisa menghilangkan daruratnya. Falam yatahaqqaq asyartu tsani maka belum terwujudkan syarat yang kedua. Walau qala qailun yang terakhir ini, law iturral marid ila surbid dam. Nah, ini penting ini. Kalau seandainya ada orang sakit terpaksa minum darah. Pernah nggak dijumpai seperti itu? Pernah nggak? Yang anak jumpai itu donor darah. Paham ya? Tapi kalau minum darah belum pernah jumpai nah. Antum pernah jumpai orang sakit minum darah? Butuh darah ada nggak butuh darah? Nah, itu dimasukkan lewat mana? Lewat diminum. Eh? Dimasukkan lewat mana? Lewat mana? Masukkan <laughs> lewat mana? Orang kalau donor darah itu, paham ya? Orang butuh darah itu dimasukkan lewat mana? Lewat mana? Antum? Diminum. Antum? Bisa lewat tangan, paham ya? Suntikkanlah, suntikkan atau semisalnya, paham ya? Kalau diminum kan enggak itu loh. Nah, sekarang ini ada orang sakit terpaksa minum darah gitu itu loh. Lidawat, litadawi untuk berobat. Fa hal yajuzu dzalik? Apakah boleh? Al jawab la yajuzu dzalik. Enggak boleh. Kenapa? Lintifai syartain. Karena ter, karena ditiadakan atau tidak adanya dua syarat. Pertama, darah itu belum tentu bisa mengobati. Paham ya? Kedua, bahwasanya apa masih ada sesuatu yang lain selain darah itu loh ya sehingga apa sehingga perlu diperhatikan baik-baik nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin